Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Poin selanjutnya adalah taswijul abna'i tentang menikahkan anak. Waminal ma'rufi maka diantara kebaikan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah segera menikahkannya. Idza ra'ahum jika dia lihat anak-anaknya sudah siap untuk Baluna siap untuk memikul pernikahan dan beban pernikahan. Karena dengan menikahkan ketika orang tua menikahkan lahum anaknya, maka ini ikfafun menjaga kehormatan si anak dan membentenginya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan nikahkanlah al-ayyama orang-orang yang sendiri baik bujang ataupun Eh, duda eh, bujang gadis eh, duda ataupun janda di antara kalian maka orang-orang yang menjanda demikian juga orang-orang yang menduda diperintahkan untuk dinikahkan dan dicarikan pasangannya biar tidak tetap menduda dan menjanda. Wasalihina min ibadikum wa imaikum dan budak laki-laki atau budak perempuan kalian yang saleh nikahkanlah mereka. Al ayam artinya malazau jalahu orang yang tidak punya pasangan baik laki-laki ataupun perempuan baik belum menikah ataupun pernah menikah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya maksud syabab wahai kelompok anak-anak muda siapa di antara kalian yang memiliki al yaitu kemampuan untuk menanggung biaya pernikahan zawat adalah dia menikah maka sebagaimana telah diketahui dan bisa disaksikan bahasanya tergodanya laki-laki karena perempuan satu hal yang besar demikian juga tergodanya perempuan dengan laki-laki dan Allah taala telah berfirman dibuat nampak indah bagi manusia kesukaan terhadap syahwat perempuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiallahu anhuma, marfu'an Nabi mengatakan, matarok ba'di tidaklah kutinggalkan setelahku fitnatan satu godaan yang lebih bahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Maka anak idha balagha jika telah balir wa ya, wa taharakat fihi syahwatu dan syahwat telah bergerak pada dirinya wa kulluhu dan seluruh dirinya adalah kuat energik dan energik energik yatajihu ila imdahi maka dia akan bermaksud menuju imdah hadis syahwat menyalurkan syahwatnya maka telah menjadi realita bahasanya jika orang itu telah balik, telah jadi remaja atau bahkan ya, ya telah sampai di usia remaja maka ya, ada keinginan untuk menyalurkan sahwat biologis Ima boleh jadi bentuknya adalah dengan muakasatul fatayat fatayat tentu gadis muakasa artinya menggoda menggoda dengan terang-terangan. Jadi dengan bentuk ketika seorang uh, ye, dia dalam kondisi di tempat-tempat tertentu bisa campur baur dengan laki-laki dan perempuan, maka mau akasatul fatayat artinya menggoda boleh jadi bentuknya guyon atau siul-siul kalau di tempat kita di pinggir jalan dan sebagainya. Itu akasat Kalau definisinya dalam bahasa Arab, muakasah itu artinya uh, adalah da'abaha ya yeah, menggoda atau perempuan perempuan atin secara berani tidak lagi malu-malu ya, maka menggoda lawan jenis tanpa malu-malu itu muakasah Wa tasakku' tasakku' artinya bingung pergi ke sana dan kemari fiturukat di berbagai jalan li mulahaqati hadhihi untuk mengikuti perempuan yang ini dan untuk mem memandangi perempuan yang itu. Dan boleh jadi sebagian pemuda menyalurkan cawat biologisnya dengan istimna dengan onani yang jelek satu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak muda ala adun yang melampaui batas dan satu hal yang dilakukan oleh anak-anak muda yang fasik dan lebih jelek lagi adalah al-wuku' terjumus dalam perbuatan kecil yang haram yaitu zina. Ya, wakalilun dan sangatlah sedikit anak-anak muda yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ta'afuf berupaya untuk menjaga diri sebagaimana firman Allah taala wal yasta'fif maka hendaklah berupaya untuk menjaga diri alladzina la yajiduna nikaha orang-orang yang tidak mendapatkan biaya pernikahan siapa yang punya problem ekonomi sehingga tidak bisa segera menikah maka adalah dia berupaya untuk menjaga kehormatannya hatta yurniyahumullah min fadlihi sampai Allah memberikan karunia kepada mereka mencukupi mereka dari karunianya Dan sedikit dari anak-anak muda yang melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu rajin-rajin puasa ketika belum mampu menikah. Oleh anak-anak muda siapa yang siapa yang mampu di antara kalian menanggung biaya pernikahan, tidaklah segera menikah karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka adalah rajin berpuasa karena itu puasa baginya adalah wijaun seperti kebiri. Wakadhalika demikian juga anak-anak dan al-fatayat para gadis jika telah haid dan telah eh, menjalar pada dirinya syahwat biologis atau bahkan sawat biologis itu telah bermain pada dirinya, maka sangat sedikit dari gadis-gadis yang bertakwa kepada Allah dan menjaga diri. Bahkan banyak dari mereka melakukan apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang tidak baik. Boleh jadi muakasat, yaitu menggoda lawan jenisnya, menggoda laki-laki, wal amghazalat dan cinta-cintaan waliqa bil fatayat atau bil fitian dan jumpa dengan ya, lelaki wal abas bi anfusihinna dan mempermainkan dirinya sendiri. Maka selayaknya bagi seorang ayah yang mampu dan mampu dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan untuknya itu kelapangan rezeki untuk segera menikahkan anak-anaknya, anak yang laki-laki ataupun perempuan ya, dinikahkan sesuai dengan kemampuan orang tua ya, wabi musaadatim dan membantu anak semaksimal mungkin dengan memilihkan pasangan yang soleh atau salihah dan membantu anak semaksimal mungkin apa yang dibutuhkan berupa modal finansial alias harta wa asasan ya, karena perlu kemudian tinggal di rumah sendiri uh, rumah sendiri, tidak bareng orang tua, maka perlu asas, perlu perabot, maka hendaknya orang tua yang punya kemampuan membantu. Wa ilam yakun hadal akhir meskipun poin yang terakhir yaitu membantu perabotan dan harta bukalah wajib bagi orang tua. Akan tapi itu satu hal yang dianjurkan wa muraghabun fihi dan satu hal yang disarankan. Karena ini adalah bagian dari bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam baik kebaikan dan takwa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis orang wajib atas Allah membantu mereka. Yang pertama orang yang menikah dan niat pokoknya adalah al-afaf, menjaga kehormatan dari zina. Dan budak mukatab yang ingin membayar kewajibannya. Dan kata pada budak yang tuannya mengatakan badannya jika kamu bisa bayar sekian kamu merdeka. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn Al Harith dan Al Fadl ibn Abbas radhiallahu anhuma dan Nabi perintahkan agar diberikalah mahar untuk pernikahan keduanya diambilkan dari khumus diambilkan dari seperlima yang menjadi hak Allah Rasul dan kerabat Rasul. Catatan kaki e, Nawawi mengatakan dimungkinkan yang dimaksud dengan seperlima ini adalah bagian kerabat Nabi dari seperlima harta rampasan perang. Karena keduanya itu Abdul Muttalib ibn Rabi'ah e, ibn Rabi'ah dan Al-Fadl min mindawil kurba termasuk kerabat Nabi. Nah dimungkinkan juga yang dimaksud dengan seperlima ini adalah jatah Nabi dari seperlima. Karena harta rampasan perang itu seperlima disingkirkan. Empat perlima dibagi di antara orang-orang yang berjihad. Dan seperlima itu nanti dibagi lima. Allah, Rasulnya dan kerabat Nabi. Kemudian orang-orang miskin. Ya, oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn Al-Harith. Satu ketika berkumpullah Rabi'ah ibn al Harith dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Lantas keduanya mengatakan, Wallahi lau ba'athna hadaini ghulamain demi Allah seandainya kita kirim dua anak muda ini Dua itu kata Abdul Mutal ibn Rabi'ah dikatakan ditujukan kepadaku dan Fadl ibn Abbas. Kita kirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, eh, Fakal limahu maka antas sampaikanlah oleh kalian berdua kepada Nabi supaya Nabi memerintahkan keduanya untuk ngurusi zakat. Fa'adaya mayu adi anas maka mereka kemudian keduanya akan menyerahkan apa yang dibayarkan oleh manusia. Wa asaba mimma yusibu anas dan keduanya bisa mendapatkan bagian dari apa yang didapatkan oleh banyak orang yaitu dapat jatahnya amil pada saat keduanya dalam kondisi demikian, datanglah Ali bin Abi Thalib. Lantas Ali berdiri di hadapan keduanya, lantas keduanya menyampaikan kepada Ali. Lantas Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Jangan lakukan. Fawallahi mahuwa bifailin." Maka demi Allah tidaklah Nabi akan melakukannya. Fantahahu Rabi'ah catatan kaki fathahal rabi'ah artinya aradalahu wa qasadahu ya, Nabi bermaksud uh, Rabi'ah ibn Haris bermaksud mendekati Ali dan Nas Rabi'ah mengatakan Wallahi demi Allah engkau tidak melakukan hal ini kecuali karena hasadmu kepada kami catatan kaki ila nafasatan mingka alaina artinya hasadan mingka lana Eh, fawallahi maka demi Allah sungguh engkau telah mendapatkan status sebagai menantu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Fama nafasnahu alaik. Maka sungguh kami tidak akan hasad kepadamu. Manafasnahu alaik catatan empat yaitu kami tidak akan hasad karena hal itu. Lantas Ali pun mengatakan karena usulnya tidak diterima ya sudah kirim keduanya kepada Nabi. Maka berangkatlah keduanya menemui Nabi. ja'a Aliun sedangkan Ali nyantai baring-baringan, berbaring. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai sholat duhur. sebab sabaknahu kami mendahului Nabi ke tempat ke rumahnya. Fakumna indaha maka kami kemudian tinggal di rumah Nabi sampai datanglah Nabi eh, fa'akhoda bi'adhanina maka Nabi memegangi dua telinga kami sambil mengatakan keluarkan apa yang kalian bicarakan akhija ma tusarironi di catatan kami dikatakan demikian yang terdapat dalam mayoritas al-usul naskah di negeri kami. Wawaladhi dzakar al-Harawi telah yang disebutkan oleh al-Harawi dan al-Maziri dan yang lainnya min ahli dhab'i dari pakar-pakar hadis yang memiliki kemampuan untuk memberikan harokat dan bacaan. Uh, eh, Tusarirani itu maknanya adalah apa yang kalian kumpulkan dalam dada kalian berdua Minal kalam berupa perkataan. Segala sesuatu yang Anda kumpulkan disebut soror tahu. Dan di sebagian naskah dikatakan tusorironi pakai sin dari kata-kata siri yaitu apa yang mau kalian katakan kepadaku siron berupa rahasia. Thumma kemudian Nabi masuk dan kami pun masuk menemui Nabi. Dan Nabi ketika itu di rumah Zainab binti Jahshin. Qal kata Abdul Muttalib ibn Rabi'ah fatawakalna al-kalama. Maka kami saling memasrahkan perkataan kepada yang lain. Catatan kaki atawakulu artinya pasrah masing-masing memasrahkan urusannya kepada kawannya. Ya, ini artinya Anasnya kami, masing-masing dari kami ingin agar kawannya kawannya lah yang memulai perkataan bukan dia. Maka kawannya yang e, tawak, e, eh, al kalama maka pasrah agar yang lain yang menyampaikan. Lantas salah satu kami angkat bicara dengan mengatakan wa Rasulullah engkau adalah orang yang paling baik, orang yang paling semangat untuk menyambung kekerabatan. Wakat balarna nikah. Sungguh kami telah sampai pada usia nikah. Qad balagha nikah di catatan kaki ai kami telah hulma telah mengalami balir e, nikah di sini maksudnya adalah usia nikah sama persis dengan firman Allah Ta'ala hatta ida balagun nikah Ya, maka kami telah sampai pada usia nikah yaitu dewasa. Kami datang supaya engkau perintahkan kami untuk mengurusi sebagian zakat. Sehingga akan kami serahkan kepada anda. Kami adi anas sama persis sebagaimana yang dipasarkan oleh orang-orang. Dan kami mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Fasa kata tawilan maka Nabi lama terdiam. Hatta ardna anu kalimahu. Sampai-sampai kami ingin untuk ngomong lagi kepada Nabi. Maka Zainab ja'alat mulailah Zainab itu tulmi alaina. Tulmi kita lihat catatan kaki. Uh, taknya di domah, lamnya di sukun, mimnya di kasoh tulmi. Boleh juga taknya di fathah dan mimnya di fathah talma' kalimatnya al-ma'a wa mala'a. Eh, artinya asara bi thawbihi au yadi berisyarat dengan kain atau tangan. Maka Zainab binti Jasin bersyarat kepada kami dari balik hijab. Makna isyaratnya jangan ngomong sama Nabi. kemakal ya, kemudian Nabi mengatakan sedekah tidaklah patut bagi keluarganya Muhammad karena dia adalah kotoran manusia. Ya, maka eh, maka zakat itu kotoran manusia, ya, kotoran banyak orang karena zakat disebut demikian karena zakat ini akan mengotori harta seseorang yang belum bayar zakat. Udu'uli mahmiyah ya, panggilkan uh, kepadaku seorang namanya Mahmiyah. Mahmiyah ini karena alal khumusi yang ngurusi seperlima harta rampasan perang. Demikian juga Naufal ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Lantas datanglah keduanya. Nabi berkata kepada Mahmiyah, Angki hadal hulama ibnataka. nikakalah pemuda ini dengan putrimu. ya angkih hadzal ghulama ibnataka eh, fa'angkahani maka beliau pun menikahkan aku Waqali Mahmiyah dan Nabi mengatakan pada Mahmiyah, berilah mahar untuk keduanya minal khumusi dari seperlima harta rampasan perang dengan kadar sekian dan sekian. Ya angki hadal gulama ibnaka li li itu maksud makannya adalah hadal gulama. Yang dimaksud dengan hadal gulama adalah li yang ditujukan kepada aku. Oh, tentang kotoran manusia di catatan kaki ada penjelasannya. Yang dimaksud kotoran manusia artinya zakat itu membersihkan harta dan jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka Faiya maka zakat itu seperti mesin cuci penghilang kotoran. Artinya jika tidak dibayarkan zakatnya, maka zakat itu akan mengotori harta. Asdik anhuma ada catatan kaki tiga ay adi bayarkan untuk masing-masing dari keduanya sodak mahar istri masing-masing dari keduanya astaqah Eh, ida sumiat laha sodakon jika disebutkan untuknya sodakon mahar. Wa ida ataitaha sodakoha dan jika anda telah berikan pada istri maharnya, maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada perempuan mahar mereka. Tadi telah kita baca kata Nawawi dimungkinkan yang dimaksudkan adalah bagian dari kerabat dari seperlima harta rampasan perang. Karena keduanya bagian dari kerabat Nabi dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seperlima tersebut. Zuhri mengatakan walam yusamihi dan Nabi tidak menyebutkan besaran mahar kepadaku. Catatkan kaki empat. Perkataan Zuhri maksudnya Abdullah bin Naufal tidak menjelaskan padaku kadar asodak mahar yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keduanya. Maka lihat, maka sebagaimana disampaikan di depan, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan eh, kerabatnya dan membantu e, biaya pernikahan kerabatnya. Kemudian waqad jaza Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk putrinya Fatimah radhiallahu anha bimastata'a yauma idin dengan harta yang mampu Nabi berikan saat itu dalam Sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ali qal Ali mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, menyiapkan Fatimah fi khamilin khamil di catatan kaki kulu saubin lahu ahdabun setiap kain yang memiliki ahdabun memiliki ujung yang tidak dijahit ya. ke ujung kain ada yang tidak di apa di bros ya jadi apa namanya diobras ya. maka kemudian benangnya masih kelihatan keliwir-keliwir kata orang Jawa nah benang yang belum diobras yang masih keliwir-keliwir itu namanya ahdabun maka Nabi menyiapkan untuk Fatimah rumah tangga Fatimah perabot perabot yang ada ukuran di zaman itu satu perabotnya perlengkapan rumahnya kain. Kainnya pun sederhana, tidak berobras. Kemudian eh, yang kedua kirbah. Wadah air terbuat dari kulit. Untuk perabot rumahnya, Fatimah yang ketiga, bantal yang isinya rumput idkhir. Itu eh, bekal dalam tanda kutip bekal yang Nabi berikan untuk rumah rumah tangga baru yang akan dibangun oleh Fatimah radhiallahu anha. Wakama aslafna dan sebagaimana telah kami sampaikan, sepatutnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya jika telah balik. Wakunna dan mereka telah mampu untuk memikul kesusahan pernikahan. Maka sikap semacam inilah yang lebih manfaat bagi para gadis untuk agamanya, demikian juga dunianya. Manfaat secara agama maka untuk membelokkan godaan darinya dan menjaga kehormatan keduanya dan membentengi kemaluannya. Sedangkan lebih maslahat dalam dunia, maka ketika seorang wanita itu dalam usia yang belia, maka dia aksob, maka dia lebih subur. Wal injab aliha aisar, melahirkan baginya satu hal yang lebih mudah dan lebih safety eh, tidak berbahaya nah, nanti kalau hamil sudah di atas 40 tahun misalnya ya, menurut ilmu kesehatan itu sudah bahaya wa azhal dan itu yang lebih mudah wa raghbatu rijal fiha akthar dan minat laki-laki dengan gadis yang belia itu lebih banyak daripada ya, gadis tua Wahada kulu dan ini semua porsinya atau tempatnya jika e, perempuan tersebut tata hamal sudah siap untuk menikah dan mampu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur enam tahun, wa, namun tidak satu rumah meskipun sudah akan nikah. Wabah Nabi dan Bina dengan Aisyah yaitu satu rumah yang nanti berkonsekuensi dikumpuli itu setelah Ibunda Aisyah berumur 9 tahun. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Ibunda Aisyah itu umurnya 18 tahun. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berumur 6 tahun namun belum kumpul karena tidak satu rumah. Cuma akan nikah namun tidak satu rumah. Fakadimna al-Madinata maka kami tiba di kota Madinah fanazalnya kami singgah di perkampungan Bani Al-Haris ibn Khazraj. Fawaka'tu maka aku demam karena kota Madinah pada awalnya itu endemik demam sampai Nabi berdoa minta kepada Allah agar demam kota Madinah dipindah keluar kota maka pindahlah eh, penyakit demam. Fawaka itu maka aku demam sampai rontoklah rambut kepalaku. Eh, Tamazzaqa sya'ri rontoklah rambut kepalaku Fauki yang ada di atasku. Eh, Jumai matan lewati dulu fa'atat seni ummi maka datanglah kepadaku ibuku yaitu umuruman dan sungguh aku lafi arjuhah wa ma'i sawahib dan bersamaku sejumlah kawan-kawanku sawahib li kawan-kawanku maka ibuku meneriakiku, lantas aku mendatanginya aku tidak tahu apa yang dia inginkan pada diriku fa'akhodat biyadi maka ibuku memegang tanganku sampai awqafatni mendirikan aku, membuat aku e, memberhentikan aku di dekat pintu rumah. Wa ini dan sungguh aku la'an haju hatta sakana ba'du nafasi ya mungkin terengah-engah sampai tenanglah sebagian napasku. Summa akhodat syai'anul ma' kemudian Ibuku mengambil sedikit air lalu digunakan untuk mengusapkan wajahku dan kepalaku. Kemudian memasukkan aku ke dalam adar, ke dalam rumah. Faidah ternyata suatu minal ansar ada sejumlah wanita-wanita ansar ada di dalam rumah tersebut. Fakulna maka mereka menyambutku dengan mengatakan alal khairil wal barokah wa ala khairin ta'irin. Semoga berada dengan kebaikan dan keberkahan Semoga dalam kebaikan. Lantas ibuku menyerahkanku kepada rombongan ibu-ibu tersebut. Fa'aslahna min sya'ni. Maka ibu-ibu tadi kemudian mendandaniku. Falam yar'ani illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. maka tidaklah uh, memperhatikanku atau menungguku kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tuhan di waktu duha. Fa aslamatni ilaihi lantas ibuku menyerahkanku mempertemukan aku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ketika itu adalah gadis berusia 9 tahun. Ya, boleh jadi orang bertanya 9 ah, tahun kok sudah dikump, uh, sudah satu rumah yang berkonsekuensi dikumpuli dan uh, ya dikumpuli maka ada catatan kaki dua dan para ulama menyebutkan bahasanya ibunda Aisyah itu sahabat sababan hasanan telah tumbuh besar dengan pertumbuhan yang bagus meskipun 9 tahun namun sudah kata orang Jawa bongsor ini Meskipun 9 tahun namun sudah ya, sudah gede. Itu yang dimaksud syabat syababan hasana. Umur 9 tahun namun sudah uh, normalnya ukurannya seperti atau fisiknya seperti gadis yang mungkin 20 tahun. Ya tadi ada apa beberapa kosakata Jamim, jamim bentuk tasirinya jumaim itu maknanya adalah al-kathir al-mustama' min al mustamak min kulli syai' yang banyak yang terkumpul. Maka rambut yang banyak yang terkumpul yang ada di kepalaku. Wa'aka bisa artinya asobahu alamun min syiddati ta'ab. Eh, rasa sakit karena sangat capek. nahja anhaj itu tawatur nafas min sidatil harokah, terengah-engah. Napas yang berturut-turut min sidatil harokah karena banyaknya gerak. Terengah-engah. Wa inilah anhaj sungguh aku terengah-engah. Sampai kemudian setelah tenang sebagian napasku, maka ibuku mengambil air kemudian disiapkan pada wajah dan kepalaku. Tadi Jadi nih ummi ibuku mendatangiku yaitu umur roman sedangkan aku sedang main ayunan lafi arjuhah. Ya, arjuhah kemarin kosakata arjuhah kita dapatkan di mulakhas al-fiqhi yaitu ayunan. Ayunan dari benak uh, dari tali. Ya, maka uh, pas hari di mana ibunda Aisyah dipertemukan dengan Nabi itu ibunda Aisyah tidak dikasih tahu terlebih dahulu ya masih asik e, mainan sama teman-temannya main ayunan wa ini fi arjuhah wa ma'i swahibu li tiba-tiba ibuku teriak manggil hanya dibawa ternyata mau didandani setelah didandani itu pagi-pagian di waktu duha diserahkan e, dipertemukan dengan Nabi di waktu duha berarti ini pagi-pagi ya, ada ada pembicaraan terlebih dahulu tiba-tiba ya ya dipanggil kemudian ditandani eh ternyata mau dipertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa alal abi kewajiban seorang ayah untuk memilihkan untuk anak gadisnya laki-laki yang sekufu dengannya sekufu dalam masalah agama dan dunia dan boleh bagi ayah untuk menawarkan anak perempuannya kepada orang yang soleh supaya dinikahi. Jika dengan syarat laki-laki tersebut sekufu dengan anaknya. Dalil atas hal ini sejumlah dalil. Di antaranya dalilnya adalah orang tua yang soleh yang berkata kepada Musa. Orang tua yang soleh dari kota Madian mengatakan, Sungguh aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari dua putriku ini dengan mahar antak jurani engkau kerja kepadaku selama delapan tahun. Ini tentu mahar yang mahal. Kerja delapan tahun untuk mahar pernikahan. Ya. Tentu biayanya ini berarti nilai maharnya adalah puluhan juta. Diatkan uh, dalil yang lain diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab tatkala ta'ayyamat menjanda Habsah binti Umar. Karena ditinggal meninggal ditinggal mati oleh suaminya yang namanya Khunais ibn Hudafah As-Sahmi. Dan Khunais ini adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khunais ini wafat di Madinah. Ya, maka tatkala Ya, Habsah menjanda, kata Umar, aku mendatangi Uthman ibn Affan, kutawarkan kepadanya Habsah. Fakal, ya, Uthman mengatakan, Sa'angdur fi amri, saya pikir-pikir dulu. Ini terjemah bebasnya demikian. Sa'angdur fi amri, saya pertimbangkan, saya pikirkan dulu. Maka lewatlah beberapa hari, kemudian berjumpa lagi. Kemudian Utsman mengatakan qad badali alla atazawwaja yaumi hada. Ya, nampak bagiku menurut hemat saya saya belum mau menikah hari-hari ini. Umar kemudian mengatakan saya berjumpa dengan Abu Bakar as kemudian ku katakan jika engkau mau ku nikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Abu Bakar cuma diam walam yurji ilayya syai'an dan tidak menjawab dan merespon syai'an apapun kepadaku. Wa kuntu aujada dan aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Uthman. Ya, kalau Uthman belak-belakan, dipikir-pikir, kemudian di, di, ketemu lagi, ah nggak jadi. Nah, kalau ini ditawari, kemudian no respon. Nah, bisa eh, fa labisat layali maka berlalulah beberapa hari kemudian ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Habsah Lalu aku menikahkan Hafsah dengan Nabi. Lantas Abu Bakar berkata kepadaku setelah itu, boleh jadi wajata alayya, wajada ala itu artinya marah. La'allaka wajata alayya, boleh jadi engkau marah kepadaku ketika engkau tawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak merespon sedikit pun kepadamu. Maka Umar mengatakan, "Naam, iya, aku memang marah, jengkel." Ya, kasih tawaran nggak ada no respon. Ya. Uh, kalau Abu Bakar Abu Bakar mengatakan sesungguhnya tidaklah menghalangiku untuk an arji'a ilaika untuk merespon ke, memberikan respon kepada mudawalan tawaranmu kepadaku illa kecuali karena aku mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nyebut-nyebut Habsah maka aku tidak mau menyebarluaskan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak jadi melamar Habsah, kobal tuha kobil tuha aku akan terima tawaranmu. Yeah. Maka di sini kita jumpai sejumlah pelajaran di antaranya yang dalam konteks uh, hal ini bolehnya menawarkan ya, anak gadis boleh jadi anak perempuan boleh jadi masih gadis ataupun janda kepada orang lain yang dianggap sekufu kemudian pelajaran yang lain bahasanya uh, il, uh, usia yang kemudian selisih usia yang agak jauh atau cukup jauh itu tidak masalah. Ini. Yang penting ada cinta ya. karena selisih antara ya, Nabi dengan Abu Bakar itu tiga tahun selisih uh, usia antara Abu Bakar dengan Umar lebih jauh lagi Umar tentu lebih muda eh, Umar jauh lebih muda daripada Abu Bakar. Nah anaknya Umar tentu lebih eh, lebih muda lagi kan. Namun ditawarkan kepada Abu Bakar. Maka tentu ada selisih umur yang cukup jauh. Dan ini satu hal yang tidak masalah. Dan e, tidaklah masalah tidak dipermasalahkan oleh Hafsah, tidak dipermasalahkan oleh Umar dan tidak dimasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian eh di sini kita jumpai pelajaran tentu Abu Bakar dan Umar itu berkawan, bersahabat. Dengan persahabatan yang cukup dekat, namun itu tidak menghalangi untuk terjadinya jengkel. Maka yang namanya persahabatan yang baik itu bukan berarti tidak pernah jengkelan. Ya. Boleh jadi keduanya adalah sahabat yang baik, sahabat yang dekat, namun kadang si A pernah jengkel sama si B atau sebaliknya. Sebagaimana jengkelnya Umar dengan Abu Bakar. Kemudian kita jumpai di sini bahasanya rencana melamar itu statusnya adalah rahasia. Ya. Maka e, oleh karena itu respon Abu Bakar cuma diam saja. Kenapa? Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Nabi ye, ngomongkan tentang Habsah, yaitu ngomongkan pingin melamar Habsah. Nah, e, maka rencana dan keinginan untuk melamar itu rahasia. Itu satu statusnya adalah rahasia seseorang. Oleh karena itu Abu Bakar tidak mau cerita. Abu Bakar nggak mau jawab. E, kayaknya Nabi berencana untuk melamar anakmu kok. Nah, Gak mungkin demikian. Karena dan Abu Bakar menganggap bahasanya ucapan dan kalimat semacam ini artinya membocorkan rahasia Nabi. Dan beliau tidak mau membocorkan rahasia Nabi. Nah, kemudian diriatkan oleh Al-Bukhari ayat juga dari Ummu Habibah. Yeah. Muhabibah mengatakan, Wahai Rasulullah, nikailah saudariku. Ya, yang juga anak gadisnya, anak perempuannya Abu Sufyan. Maka ini e, menawarkan kepada suaminya untuk nikah lagi. Dalam hal ini nikah dengan saudari perempuannya. Kal maka Rasul kaget. butuh nah, ini kamu suka aku nikah eh, dengan saudaramu kultu ya. kata Ummu Habibah naam iya hmm. kenapa iya lastu laka bi makhliyatin aku tidaklah bersendirian denganmu artinya sebuah realita ya, ya, sebuah realita bahasanya aku tidak mungkin e, bersendirian denganmu. Nabi punya banyak, e, punya sejumlah istri. Ini sebuah realita. Mau tidak mau realitanya ada sejumlah e, istri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabu man syarokani fi khairin ukhti maka mau tidak mau aku berserikat ya, bersekutu dengan perempuan-perempuan yang lain dalam masalah ya, mencintaimu dalam masalah menjadi istrimu maka kalau realitanya banyak orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan karena menjadi istrimu maka orang yang paling aku inginkan untuk menemaniku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri. Maka beliau mengatakan bahasanya pernikahannya dengan Rasulullah itu adalah fi khairin dalam kebaikan. Maka beliau katakan dan tidak e, e, mungkin ada apa e, monogami Nabi itu poligami dan itu keadaan menikah dengan Nabi atau berkeluarga dengan Nabi adalah fi khairin kebaikan maka orang yang paling aku inginkan untuk menjadi temanku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri. Lantas Nabi saw mengatakan menikahi saudarimu itu tidak halal bagiku. Kenapa? Karena ya, mengumpulkan dua kakak beradik. Wa antajmau bainal ukhtain di antara poligami yang haram adalah poligami menikahi dua perempuan dan dia kakak beradik. Ya, maka tidak halal bagiku. Kemudian uh, Ummu Habibah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi inna lanatahaddasu." Demi Allah, kami memperbincangkan bahasanya engkau ingin menikah dengan Durrah. Yang Durrah ini adalah putrinya Abu Salama. Ada rumor wahai Nabi, ini ada isu yang beredar. Engkau mau nikah lagi dan kata isu, ini engkau akan nikah dengan Durrah binti Abu Salama. Nabi mengatakan kaget lagi. Ya. Ini yang menjadi sumber berita malah tidak tahu menau. Kalau ada berita tersebar begini dan begini. Ya. Demikianlah rumor. Ya. Orang lain sudah asik eh, dan panas membicarakannya. Pelakunya malah bingung dan kaget. Masa sih ada berita seperti itu? Sumber beritanya sama sekali tidak tahu, menau, tidak ada rencana, tidak ada apa-apa. Iya. Bint, eh, Binta Umi Salamah. Ya, iya. Umar bilang aku mau nikah dengan anak perempuannya Umi Salamah. Ya. Fakulto maka aku katakan iya. Ini kan berarti anak tirinya. Dan Umi Salamah istri Nabi. Durah anaknya Umi Salamah. Berarti anak tiri dan ini tidak boleh nikah dengan anak tiri. Qal kemudian Nabi mengatakan wallahi demi Allah seandainya turah itu tidak dalam aswanku juga tetap tidak halal bagiku. Apalagi bagaimanakah kalau dia ya, dalam aswanku. Kenapa? Karena Abu Salama itu ya, saudara persusuannya Nabi. Inha labnatu akhi minarodoah. Sesungguhnya durah itu statusnya adalah keponakan persusuan karena dia adalah anak perempuan dari saudaraku persusuan. Ardoatni wa Abu Salamah aku dengan Abu Salamah itu ibu susunya sama yaitu Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dan ini yang pertama kali menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi lahir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian tawarkan kepadaku anak perempuan kalian atau saudara perempuan kalian. Catatan kaki satu, maka larangan di sini adalah larangan menawarkan perempuan yang haram untuk dinikahi fakot saja. Maka hadis ini dalil bolehnya menawarkan. Dalam hal ini Ummu Habibah menawarkan adiknya untuk dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini dalil menunjukkan bolehnya menawarkan sedangkan falata ritna jangan tawarkan ini berkenaan dengan tidak bolehnya e, adalah maksudnya adalah larangan menawarkan wanita yang haram dan tidak boleh dinikahi. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, isu dan rumor yang beredar di kalangan orang yang baik-baik itu juga belum tentu benar. Ini coba bayangkan ini isu yang beredar di istri-istri Nabi. Ini isu yang beredar di istri-istri Nabi. Inna lanatahaddasu. Wahai Nabi, sungguh kami pada ngomongkan, siapa ini kami? Para istri Nabi. Para istri Nabi pada ngobrolkan, oh Nabi mau menikahi Durrah binti Abi Salamah. Dan ternyata gimana? Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Durrah binti Abi Salamah itu tidak halal dinikah oleh Nabi karena dua alasan. Pertama adalah keponakan persusuan, kemudian yang kedua adalah anak tiri yang ada dalam asuhan. Ya, maka e, lihat rumor, isu beredar dibicarakan oleh orang baik-baik oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik sebaik-baik wanita. Ternyata itu sama sekali tidak berdasar. Ya. Maka apa berita yang tersebar di kalangan orang yang baik-baik itu belum tentu jaminan. Kalau tidak ada datanya, tidak ada faktanya, semata-mata itu jadi bahan pembicaraan e, dan perbincangan orang yang baik-baik, komunitas yang baik-baik itu bukan jaminan kalau itu benar. Tetap harus ada cek dan recheck, tetap harus ada konfirmasi, tetap harus di e, dicek validitas beritanya. Tidak semata-mata oh ini sudah kabar umum, sudah rahasia umum tersebar di kalangan kita. Itu tidak jaminan kalau itu berita yang benar. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Ali, Ali mengatakan wahai Rasulullah, Malaka tanawaqa fi Quraisyin. Tanawaqa catatan kaki, ai takhtaru memilih waktu balik dan berlebih-lebihan fil ikhtiar dalam memilih. Ada juga yang mengatakan maknanya tamilu. Artinya menyimpang, condong. Kenapa anda demikian minat dengan Quraisy dan meninggalkan kami? Maka Nabi mengatakan, wa ing takum syai, apakah kalian punya sesuatu? Jadi ini masalah istri. Kenapa istri-istri Nabi tidak ada yang berasal dari e, keluarga dekat Nabi? Maka Nabi mengatakan, wa ing takum syai, apakah kalian ada punya sesuatu? Ali mengatakan, ada anak perempuannya Hamzah. Anak perempuannya Hamzah Hamzah ini pamannya eh, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti anak perempuannya Hamzah itu sepupu dengan Nabi dan sepupu itu halal untuk dinikahi. Namun Hamzah ini ya, juga disusui oleh Suwaibah. Ya, Hamzah ini juga disusui oleh Suwaibah. Maka ini keponakan persusuan dan ini uh, haram itu mahram tidak boleh dinikahi. Maka lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sehingga dia tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku persusuan yaitu Hamzah. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi menawarkan. Eh, di sini kita jumpai Ali bin Abi Thalib menawarkan nah, kepada Nabi untuk menikahi anak perempuannya Hamzah. Ini dalil bolehnya menawarkan. Ya, maka melaku, melakukan penawaran atau memberikan penawaran untuk menikahi e, wanita yang di bawah kewaliannya dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh Ali, demikian juga dilakukan oleh Ummu Habibah Romlah, ya, anak perempuannya Abu Sufyan. Walai safi ardi rajuli ibnatahu dan tidak ada pada penawaran seorang kepada menawarkan anak gadisnya kepada orang yang soleh untuk dinikahi bukanlah aib bagi si bapak bukan pula celaan terhadap agama si bapak. Bukan pula satu hal yang menudai muruah, kehormatan dan nama baik. Karena hal ini telah dilakukan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab sebagaimana telah kami sampaikan. Telah dilakukan oleh orang tua yang saleh dari kampung Madian sebagaimana telah kami uh, sampaikan. Namun sebagaimana telah kami sampaikan bahasanya seorang bapak itu menawarkan anak perempuannya kepada orang yang soleh dan orang yang bertakwa. E, mereka adalah orang yang mengetahui makna tawaran ini dan nilai dari tawaran ini. Jangan ditawarkan pada orang-orang yang safih wal wajuhala, orang-orang yang bodoh dan bodoh yang akan yu'ayyiruna akan mencela si gadis bidalika dengan hal tersebut penawaran fi ba'du di masa yang akan datang. Seandainya tawarannya diterima. Nanti setelah itu akan jadikan sebagai bahan celaan. Kemudian tidak boleh bagi seorang bapak untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah min aslihi dengan keluarganya. Catatan kaki yang keempat, hal itu berdasarkan hadis yang dilihat oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dengan sanad yang hasan dari Abu Said Al-Khudri, ada seorang datang dengan bawa anak perempuannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas ya, Nabi mengatakan senya, eh, lantas orang tersebut mengatakan anak perempuanku ini tidak mau menikah. Nabi berkata kepada si anak perempuan, "Ati'i abagi taatilah ayahmu." Maka anak perempuan tersebut mengatakan, La, saya tidak mau sampai engkau ceritakan kepadaku apa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Farod dadat dan perempuan tersebut mengulang-ulangi perkataannya di hadapan Nabi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah seandainya ada pada suami itu luka, lantas engkau menjilatinya, atau ibtadara, atau keluarlah dari dua lubang hidungnya, nanah atau darah, kemudian engkau, eh, kemudian istri menjilatinya, ma'adat haqqahu. Maka istri itu belum menunaikan sepenuhnya hak suaminya. E, maaf tadi bukan engkau namun dia ya. seandainya pada suami itu terdapat e, e, luka e, luka bernanah e, atau koreng falah hasad halantas istri menjilatinya atau keluar dari dua lubang hidungnya sodi dan nanah atau darah kemudian istri itu menjilatinya maka meskipun sudah luar biasa semacam ini, istri tersebut belum, belum tergolong menunaikan hak suami. Maka mendengar hal tersebut, ya, sang perempuan dan mengatakan demi Allah dat yang mengutusmu dengan bak kebenaran, selamanya aku tidak mau menikah. Tidak kuat kalau uh, harus seperti itu. Kal, fakal lantas Nabi mengatakan kepada sang bapak, janganlah kalian nikahkan anak gadismu kecuali dengan izinnya maka maaf min asliha bukan dari dengan kerabatnya namun dari asalnya. Maka tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa perempuannya untuk menikah min asliha dari dasarnya. Ya, menikah begitu saja. Ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin min aslihi nggak perlu diterjemahkan. Ya, menikah dengan siapapun. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah. Wala ala zawat min saksin biainihi. Ya, lebih-lebih lagi menikah dengan orang tertentu. Karena Rasulullah karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meminta izin anak gadis dan meminta perintah janda. Diatkan Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Ya, sampai dia mengatakan, "Bapak, nikahkan aku," gitu dengan si fulan. Sedangkan gadis tidaklah dinikahkan sampai dimintai izinnya. Intinya sama. Dimintai perintahnya sama dimintai izinnya artinya diketahui ridhonya. Lantas para sahabat mengatakan, Wahai Rasulullah bagaimanakah bentuk izin gadis? Nabi mengatakan gadis masa silam yang masih pemalu maka izinnya adalah dengan diam. Ini. Ya, sedangkan gadis sekarang itu eh, sikapnya sikap janda. Nah, ya, kalau gadis sekarang nikahkan aku dengan dia pak. Nah, kalau nggak dengan dia saya nggak mau. Kan? Ini kan ya, gayanya janda. Ya. Maka gadis sekarang itu rasanya rasa janda. Ya, dimintai perintahnya. Kalau janda dulu ya janda dimintai perintahnya. Perintah dengan izin apa bedanya? Uh, belak-belakan dengan tidak. Ya, dimintai perintahnya artinya belak-belakan. Dia mengatakan nikahkan aku dengan dia. Dimintai izin eh, itu lebih rendah. Kemudian diatkan oleh Bukhari dari Khonsa binti Khudam al-Ansari. Bahasanya ayahnya menikahkan dia dan dia janda. Lantas dia tidak suka. Tidak cocok dengan lelaki tersebut. Lantas eh, Khonsa ini datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas Nabi memulangkan pernikahannya. Memulangkan artinya menyerahkan kepada si perempuan pilihan Anda di tangan Anda. Mau lanjut ataukah tidak. Kemudian menikahkan anak perempuan dengan seseorang yang tidak dia sukai itu bisa jadi merusak si anak perempuan, merusak kehidupannya, bahkan boleh jadi merusak agamanya. Hal itu likauniah dikarenakan anak perempuan tersebut tidak merasa cukup dengannya. Ya, wamin sama dari sana, maka anak perempuan tersebut akan mengarahkan pandangannya dan hatinya kepada yang lain. Demikian juga si perempuan ini tidak akan menunaikan hak suaminya sebagaimana mestinya. Wamin sama maka dari sana saya tasar rabu asyaru maka akan masuklah kejelekan dan tersebarlah kerusakan di dalam rumah tangga tersebut dan akan Anda jumpai e, saling marah itu terus menerus dan problem itu selalu ada. Ini semua min syukmil maksiyah. Ini semua adalah dampak jelek kemaksiatan dan melanggar aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ada catatan kaki tentang hak suami tadi yang luar biasa di catatan kaki yaitu bintang Hadis ini iwadih menjelaskan betapa besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Akan tapi tidak boleh tidak hadis ini perlu dibatasi dengan dalil-dalil yang lain. Dan kaidah-kaidah umum syariat dan usul dan kaidah-kaidah syariat. atau zaujah maka ketaatan istri kepada suaminya itu memiliki sejumlah rincian. Fakot tajibu ahyanan. Terkadang taat kepada suami hukumnya wajib. Ahyanan terkadang taat suami hukumnya dianjurkan. Ahyanan terkadang taat suami hukumnya haram. Maka jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan tidak ada manik syar'i, faktor penghalang syar'i yang menghalanginya wajib bagi istri untuk taat. Dan jika dia meminta istrinya, ya, maka contoh manik syar'i adalah haid. Contoh manik syar'i nifas, contoh manik syar'i sakit yang nanti akan tambah parah jika dikumpuli maka boleh menolaknya e, boleh menolaknya jika ada manik syar'i yang kedua idza saala hasyai'an min maliha jika suami meminta harta ya, harta pribadi istrinya ketika sesuami ini membutuhkan atau meminta sebagian dari hasil jerih payah istrinya li muawanati untuk membantu ekonomi suami. Maka ustuhibalah ta'atuhu dianjurkan bagi si istri untuk taat namun tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk memberikan duit kepada suaminya. Boleh jadi dia perlu modal atau atau yang lain. Ya, tetap boleh menolak, ndak? Ya kamu cari modal sana, ndak ndak usah pakai duitku. Nah, itu boleh saja istrinya mengatakan demikian. Tidak ada kewajiban untuk taat adanya anjuran saja. Kemudian yang ketiga, jika e, suami memerintahkan istrinya untuk melakukan maksiat, haram bagi e, istri untuk taat. Misalnya suami mengajak istrinya untuk jima, ya, dikubul di jalan depan, namun dalam keadaan haid. Kemudian istrinya taat, maka seandainya istrinya taat, asimat dia berdosa karenanya.